Masalah yang telah kita bahas dari Al-Aniyah Wadah-wadah yang tidak diperbolehkan Yaitu yang terbuat dari Emas Ataupun perak Bahkan para ulama mengatakan Hada minal kabairid dunub seseorang makan dan minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Atau ada lapisan emas atau lapisan perak. Sama. Allah rahmatullahi taala alaih Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Babun fima yahramu alal muhdits muzawalatuhu minal amal berkata Syekh Saleh hafizahullah taala bab fima yahrumu 'alal muhdits muzawalatuhu minal amal itu apa-apa yang diharamkan bagi orang-orang yang muhdis yang mempunyai hadas hadas di sini baik hadas kecil ataupun hadas yang besar. Muzawalatuhum minal a'mal itu mengerjakan mengerjakan suatu amalan yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Saleh Hafidhullah taala apa saja. Qala Hafidhullah taala Hunaka ba'd min al-a'mal allati yahramu 'ala al-muslim إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها berkata hafizahullah taala di sana terdapat suatu amalan-amalan yang dimana diharamkan bagi seorang muslim idalam yakun ala taharah apabila dia tidak dalam keadaan suci. Ayuzawiluha dalam mengerjakannya. Lisharafiha wa makanatiha dikarenakan kemuliaan dari amalan-amalan ini wa makanatiha dan juga kedudukannya kedudukan yang yang mulia dari amalan-amalan ini Berkata Allah Ta'ala al a'mal Mubayyinuha laka bil adillatiha Dan amalan-amalan ini Kami akan menjelaskan kepada engkau Berserta dengan dalil-dalilnya Litakuna minka ala balin agar senantiasa engkau Ingat padanya. Ini Syekh Saleh Fidahullah Ta'ala di sini akan menyebutkan suatu amalan-amalan yang tidak boleh dikerjakan oleh seseorang kecuali dia dalam keadaan suci beserta dengan dalil-dalilnya untuk mengingatkan kita semuanya bahwa amalan ini harus dikerjakan dalam keadaan suci. فلا تقدم على wahidin minha illa بعد تهيئ له بالطهارة المطلوبة al Maka janganlah mengerjakan dari salah satunya wahidin minha illa ba'da tahayyu kecuali dalam kondisi bit engkau dalam keadaan suci al-matlub yang dimaukan. Qala hafizahullah ta'ala ilham ya akhi anna hunaka asya tahrumu 'ala al-muhdith Sawan kana hadathu akbar aw asghar wa hunaka ashya' يختص tahrimuha dengan huwa muhdithun hadasan akbar. Berkata Allah Ta'ala ilam ya akhi. Ketahuilah wahai saudaraku. Anna hunaka asya tahrumu alal muhdith. Bahwa di sana ada beberapa suatu amalan yang haram dilakukan bagi orang yang mempunyai hadas. Sawaun kana hadasu akbar atau asghar. Walaupun hadasnya hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Wa hunaka asya yakhtassu tahrimuha biman huwa muhditun hadasan akbar. Dan juga di sana ada beberapa suatu amalan-amalan yang dikhususkan haram di dalam melakukannya bagi mereka yang mempunyai hadas akbar yang besar. Di sini Syekh Salah Fidahullah Ta'ala akan menyebutkan yang pertama yaitu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan bagi mereka yang mempunyai hadas asghar. Kemudian setelah itu hadas akbar. Yang pertama, al-asya allati tahrumu al muhdits ayil hadatsain yaitu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang muhdits dua hadas baik hadas yang kecil ataupun hadas yang yang besar. Kalau hadas kecil tidak boleh, lebih-lebih hadas yang yang besar. Apa saja yang pertama dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala Matul Mushaf asyarif sharif Yang pertama yang tidak boleh dilakukan bagi mereka yang mempunyai hadas besar ataupun hadas yang kecil yaitu menyentuh al-mushaf asy-syarif, menyentuh Al-Qur'an yang mulia. Dikatakan oleh Hafizahullah taala fala yamassuhu al muhdith biduni ha'il. Seseorang yang mempunyai hadas janganlah menyentuh Al-Qur'an biduni ha'il tanpa pembatas. Liqalihi ta'ala la yamassuhu ilal mutahharun. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu ilal mutahharun. Dan tidaklah menyentuhnya melainkan al-mutahharun. Itu orang-orang yang suci. Ini dalil yang menunjukkan bahwa di dalam menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Dan ini adalah merupakan pendapat dari kebanyakan para ulama. Pendapat dari jumhur ulama. Dari para sahabat dan juga pendapat dari para tabi'i dan juga di antara mereka berpendapat bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan suci yaitu adalah imam al-arba'ah imam empat hanifa Hanifah Malik Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Bahkan dikatakan oleh para ulama, dikatakan dalam oleh Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih di antara mereka tidak ada khilaf kecuali ada satu orang yaitu namanya Daud. Namanya Daud yang mengharuskan menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan suci. La yamassuhu ilal mutahhirun. Ai al-mutatahhirun al hadatsin janabatan aw ghairaha. Dikatakan oleh Allah taala firman Allah Subhanahu wa taala ya ila al-mutahhirun yaitu al-mutatahharuna al hadatsi itu orang-orang yang suci dari hadas janabatan aw ghairaha baik hadas yang besar seperti janabah, junub, atau ataupun yang lainnya. Kalau hadas besar saja tidak boleh. Apa kalau hadas kecil juga tidak boleh? Lebih-lebih hadas yang besar. Alal qaul bi anna al-murad bihimul mutatahharuna minal bashar. Ini Pendapat bagi mereka yang mengatakan bahwa al mutahharun al-mutahharun minal bashar. Itu orang-orang yang suci dari manusia. Al-qaul bi anal murad bihim al-mutahharun. Orang-orang yang suci dari manusia. Wa hunaka man yara anal murad bihimul malaika al-kiram. Dan mereka mengatakan bahwa ayat ini la yamasu ilal mutahharun bahwa yang dimaukan adalah para malaikat. Dan Syekh Saleh mengatakan wa hatta law fusiratil ayah bi anna al murad bihimul malaika walaupun ditafsirkan dari ayat bahwa yang dimaukan bahwa tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ya masu ilal mutahharun fa inna dzalika yatanawuluhu al-bashar bidalalatil isyarah fa inna dzalika bahwa itu juga yatanawalu al-bashar mencangkup di dalamnya manusia lidalalatil isyarah karena di sana terdapat dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Wa kama warada fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm. Sebagaimana dalil yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam kitab yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr ibn Hazm yaitu di sana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam la yamassul mushaf illa tahir tidak boleh menyentuh al-mushaf itu Al-Qur'an illa tahir kecuali dalam keadaan suci hadis rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu muttasilan Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan disahihkan oleh Ibn Abdul Bar di Tamhid. Hadis ini dari hadis Abdullah ibn Abi Bakr dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih sebagaimana dalam kitabnya Al-Irwa nomor 122. Syekh Saleh Habibullah Ta'ala menyebutkan bahwa walaupun ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala la yamasul al mutahharun ini tidak menyentuh kecuali mereka yang dalam keadaan suci al malaikat Syekh Saleh Habibullah mengatakan bahwa itu juga mencangkup manusia dengan dalil hadis dari Nabi alaihi salatu Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan keadaan suci. Dan hal ini juga sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Islam Yudhemi rahmatullahi taala alaih bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang musil mutahharun itu mencangkup juga manusia di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang tadi disebutkan. Dan hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaih di dalam tafsirnya. Dalam surat Al-Waqiah tafsir ayat ini la yamasul mutahharun Al-Alama Sa'di rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa mencakup pula manusia. Bahwa ayat ini yang ditunjukkan kepada malaikat mencakup juga manusia di dalamnya dengan hadis tadi isyarah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la yamasul mushaf illa tahir tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Qala Ibn Abdul Bar berkata Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala innahu al mutawatir litalaqqin nas lahu bil qabul bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci dikatakan oleh Ibnu Ibn Abdul Bar innahu ashbahal mutawatir menyerupai al-mutawatir, hadis-hadis yang mutawatir. Litalakin nas lahu bil qabul karena diterima oleh manusia. Hal ini sebagaimana yang di awal tadi kita sebutkan bahwa pendapat yang menyebutkan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci ini kebanyakan ini pendapat aksar kebanyakan para ulama jumhur dan juga para sahabat hal ini menyebutkan seperti ini pula Para tabi'i juga berpendapat seperti ini pula. Sehingga Ibn Abdul Bar mengatakan menyerupai mutawatir. Kenapa makanan manusia telah menerimanya? La yamassul mushaf illa tahir. Nah. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih menyebutkan di dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa haramnya menyentuh Al-Qur'an bagi mereka yang mempunyai hadas sabitun anus sahabat Dalilnya sahih sampai kepada sahabat. Bahkan Syekh Islam menyebutkan kaul sahabat yaitu diantaranya Salman Al-Farisi Ibni Umar dan juga yang lainnya dan tidak mengetahui bahwa di sana terdapat khilaf di antara para sahabat wallahu taala a'lam. Wa qala hafidhahullahu taala qala Syekh Islam an man'il mas al-mushaf li ghairi al-mutatahhir wa madhhab al-a'immah al-arba'ah. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih bahwa pendapat dari larangan menyentuh Al-Qur'an seseorang yang tidak mempunyai seseorang yang tidak dalam keadaan suci wal madhab al-a'immah al-arba'ah merupakan pendapat dari para ulama empat. Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan juga Imam Ahmad. وقال ابن هبيرة في الإقصاء أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف berkata Ibnu Buhairah ijma yakni la imal arba'ah la yajuz tidak diperbolehkan lil muhdits Bagi orang yang mempunyai hadas menyentuh Al-Quran. Waqala Habibullah ta'ala wala ba'sa ayyahmila غير المتطهر المصحف في غلاف أو قيس من غير أن يمسه dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidhullah Ta'ala dan diperbolehkan Ayah ghair mutatahir membawa Al-Qur'an tidak dalam keadaan suci fi ghilaf di sampulnya Al-Qur'an itu ada sampul biasanya warna hijau sampulnya ini sampulnya sehingga seseorang yang mempunyai hadas boleh membawa seperti ini karena tidak menyentuhnya dengan dengan langsung. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam menyebutkan, la yamasul Quran, la yamasul mushaf illa tahir. Mushaf itu Al-Quran yang di sana tulisan-tulisan yang di dalamnya menyentuh langsung. Seperti ini. Sedangkan menyentuhnya, membawanya seperti ini, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala fahada jais. Sebagaimana di pertama kali disebutkan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi mereka yang mempunyai hadas biduni ha'il tanpa pembatas kontak langsung. Kalau ada pembatas maka jais. Pembatasnya seperti apa? al ghila Ini sampul. Ini namanya al-gila, sampul. Au atau kis kantong disimpan di tas misalkan termasuk juga kantong kemudian membawanya karena tidak menyentuhnya dengan dengan langsung min ghairi ayyamassahu tanpa menyentuhnya wa kadzalika la ba'sa ayanzura fihi wa yatasaffahu min ghairi mas dan juga dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala la ba'sa, tidak mengapa seseorang melihat fihi dibukakan bagi orang yang oleh orang lain yang mempunyai wudhu kemudian orang yang tidak mempunyai wudhu diperlihatkan seperti ini Melihat. dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala ada jais min ghairi mas tanpa menyentuhnya melihat wa yatasaffahu yakni memperhatikan melihatnya fahada jais maka hal ini diper diperbolehkan nah. <clears throat> kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan dan di sana seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, kitab-kitab al-aqidah ataupun yang lainnya yang di sana ada tulisan Al-Quran, boleh seseorang menyentuhnya dalam keadaan tidak mempunyai wudhu jais. Karena yang tidak diperbolehkan hanya Al-Quran. Al-Quran murni. Sedangkan buku-buku fikih, sebagaimana yang kita pelajari sekarang, ada ayat Al-Quran. Walaupun kita tidak mempunyai wudhu, boleh kita menyentuhnya. Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran. Ya ini kitab-kitab fikih walaupun ada Al-Qurannya dan di sana di Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih mengatakan boleh untuk me menyentuhnya karena bukan Al-Qur'an yang sepenuhnya yakni semuanya satu kitab kan Tapi di sana ada beberapa ayat yang ditulis dalam kitab-kitab fikih sehingga boleh untuk me menyentuhnya. Qala hafizahullah taala yang kedua ini hal-hal yang tidak boleh dikerjakan bagi orang-orang yang mempunyai hadas kecil dan juga hadas yang besar wa yahrumu 'alal muhdits as-salatu fardhan أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة Berkata Allah Ta'ala dan diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas baik baik hadas kecil ataupun hadas yang besar as fardhan aw naflan salat wajib ataupun salat sunnah Wahada bi ijma' ahli ilmu ini merupakan ijma para ulama. Idza tata'a hara, Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Apabila tidak bisa untuk berwudu, maka bertayamum. Karena tayamum pengganti dari wudu. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Wa in kuntum junuban fatahharu. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh orang yang punya hadas itu melaksanakan sholat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman. Ida kuntum bila sholati faksilu wujuhakum. Apabila kalian berdiri melaksanakan sholat. Faksilu wujuhakum. Maka basuhlah. Sucilah wajah-wajah kalian wa aydiakum ilal marafiq dan juga tangan-tangan kalian sampai siku. bi ru'usikum dan usaplah kepala-kepala kalian. arjulakum ilal ka'bain dan cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam keadaan suci maka dalam keadaan junub maka bersucilah. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam la Allah salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat bighairi tahur tanpa bersuci. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang mempunyai hadas itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Karena dengan berwudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana Nabi Alaihissalam Wasallam mengatakan, miftahus sholat tahur. Kuncinya sholat adalah dengan bersuci. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa kuncinya salat itu bersuci. Bersuci dulu kemudian melaksanakan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang tanpa dalam keadaan suci. Walaupun salatnya itu khusyuk, masuk waktu, menutup aurat, menjauhi sesuatu yang najis. Akan tetapi tidak dalam keadaan berwudu, maka sholatnya tidak akan diterima. Karena kuncinya sholat adalah dengan berwudu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang di bighair tahur, tanpa berwudu. Fala yajuzu lahu min ghairi taharatin ma'al qudrati alaiha maka tidak boleh seseorang untuk sholat. Min ghairi taharah. Tidak dalam keadaan suci. Ma'al qudrati alaiha. Padahal dia mampu untuk bersuci. Kalau dia mampu untuk bersuci, maka bersucilah. Kalau tidak bisa, orang lain mensucikannya. Kadang kalau orang sakit yang berbaring di rumah sakit, tidak bisa pergi ke kamar mandi. Berdiri saja susah. Apalagi akan berwudu. Dalam keadaan seperti ini diwudukan oleh orang lain. Wala tasihu salatuhu dan tidak sah salatnya apabila tidak dalam keadaan wudu. Sawaun karena jahilan aw aliman walaupun dia itu tidak tahu atau mengetahuinya. Nasian au abidan, lupa. Au amidan atau sengaja. Lakin al-alim al-amid ila shala bi ghairi taharatin ya'sam wa yu'azzar. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, lakin, lakin al-alima Al-amida idza shalla min ghairi taharah. Akan tetapi apabila orang yang mengetahui bahwa itu adalah merupakan syarat sahnya salat dan dia sengaja meninggalkannya, salat tidak mau berwudu min ghairi taharah ya'sam. Maka dia berdosa. Yu'azzar dan layak untuk diberi hukuman karena dia melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat dalam keadaan tidak bersuci. Padahal dia tahu bahwa apabila sholat itu harus dengan berwudu dulu. Dia nggak mau keluar, males misalkan. Atau tidak mau berwudu karena airnya dingin sekali. Dikatakan oleh Syekh Salih Hafidahullah Ta'ala, Ya'sam Orang seperti ini yaksam berdosa. Karena agama memberikan keringanan-keringanan. Mereka yang tidak bisa berwudu boleh diganti dengan tayamum. Mereka yang tidak bisa sholat dengan berdiri boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk boleh dengan berbaring. Mereka yang sedang dalam keadaan safar boleh untuk berbuka puasa. Sehingga agama ini adalah mudah. Sehingga seseorang yang tidak bisa ada kemampuan untuk berwudu dikarenakan sakit maka diperbolehkan untuk bertayamum. Tetap harus bersuci. Wa in jahilan apabila dia dalam keadaan jahil au nasian atau lupa fa innahu la ya'sam. Dia tidak berdosa lakin la tasih salatuhu dan salatnya tidak sah. Tetap bagi mereka yang jahil atau lupa tidak berdosa dan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dalam keadaan berwudu. Sehingga ulangi kembali salatnya. Sudah salat ternyata oh, lupa saya tadi belum berwudu wudhu, kemudian sholat kembali. Karena Allah Subhanahu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang sehingga dia berwudu. <clears throat> Hadis la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang mempunyai hadas sampai dia itu berwudu. Itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz hadisnya yaitu la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila mempunyai hadas sehingga dia berwudu, sehingga dia sampai dia berwudu. <clears throat> Baik, Yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang-orang yang mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar ya haramu alal muhdis at-tawaf bil bait al-atiq diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas baik hadas kecil ataupun hadas yang besar at-tawaf bil bait al-atiq tawaf di Ka'bah dengan dalil dikolihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tawaf bil bait salatun. Tawaf di Ka'bah sama seperti salat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan al-kalam, berbicara. Ini ketika tawaf boleh ngobrol sama temannya misalnya berbicara atau berzikir atau membaca Al-Qur'an Nah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahkan oleh, oleh Imam Hakim Ibnu Mulakin Rawu Tirmidzi dan diterjih mauquf wal marfu as-sahih wal, wal marfu sahih dan yang sahih adalah marfu hadis ini yaitu atawafil bait salatun illa anna Allah abaha fil kalam min hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wasahu Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al-Irwa disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih sebagaimana dalam kitabnya Al-Irwa nomor 121 <clears throat> Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa tidak bolehnya seseorang yang mempunyai hadat untuk toab waqad tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li tawaf. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berwudu ketika melaksanakan tawaf. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى حتى تطهر Dan Nabi alaihissalatu wassalam telah datang dalil yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi melarang perempuan yang haid untuk tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. itulah lafaz hadisnya ketika Aisyah dalam keadaan haid Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj. Ghair alla tatufi fil bait hatta tathuri." Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali, kerjakanlah." Apa-apa yang dikerjakan dari amalan-amalan haji. Lempar jumrah, eh, atau eh, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina dan dan yang lainnya. Dan Nabi mengatakan khairu alla tatufi fil bait. Akan tetapi janganlah engkau tawaf di Ka'bah. Hatta tathuri sampai engkau dalam keadaan suci. Ini dalil menunjukkan bahwa mereka yang mempunyai hadas, baik hadas asghar atau hadas akbar, tidak boleh untuk melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyamakan tawaf seperti sholat. at bil bait sholatun. Tawaf di Ka'bah sholat. Ila anna Allah aba kalam. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk berbicara. dalika mimma yadulu ala tahrimi tawaf ala على المحدث حتى يتطهر dan itu semuanya dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya mereka orang-orang yang mempunyai hadas untuk tawaf kecuali mereka sudah dalam keadaan suci. Nah. Wa mimma yadullu ala tahrimi ala al-muhdits hadasan akbar Allah taala ya أيها الذين آمنوا لا Wa antum وأنتم hatta حتى lamu ma taqulun wala junuban wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu dan juga dalil yang menunjukkan haramnya orang yang mempunyai hadas akbar untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara wahai orang-orang yang beriman Janganlah la taqrabus salat. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam keadaan sukar mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga engkau mengetahui apa-apa yang engkau lakukan. Wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu. Dan wala junuban dan orang-orang yang sedang dalam keadaan junub illa abiris sabilin hatta taghtasilu kecuali orang abiris sabil orang yang hanya lewat hatta taghtasilu sampai dia dalam keadaan suci ai Syekh Salah Fidullah menyebutkan yaitu la tadkhulul masjida wa antum junub janganlah kalian masuk masjid dan engkau dalam keadaan junub. Illa maritorik, kecuali bagi mereka yang lewat. Lewat ilah saja. Dikatakan oleh Syekh Saleh ada jais. Faman'uhu min dukhulil masjid lil baqa'i fihi yaqtadi man'uhu min at-tawaf min babi aula. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, Faman'uhu min dukhulil masjid. Larangannya masuk ke masjid lil baqa'i fihi untuk diam di dalamnya dalam masjid yak tadi man'ahu minat tawaf juga menunjukkan larangan larangan untuk tawaf mimbabil aula ini lebih-lebih uh, larangan ini untuk tawaf pula karena seseorang ketika akan tawaf otomatis akan masuk ke Masjidil Haram sehingga Syekh Saleh menyebutkan la tadkhul masjid wa antum junuban. Firman tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian masjid dalam masuk ke masjid dalam keadaan junub kecuali orang yang lewat. Karena eh, Ka'bah itu berada di dalam Masjidil Haram. Wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadathuhul akbar au asfar. Wahadul amal dan amalan-amalan ini yang diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas baik bagi mereka yang mempunyai hadas yang besar ataupun baik bagi mereka yang mempunyai hadas yang yang kecil. Kita ulangi yang pertama yang tidak diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai hadas besar juga hadas kecil yaitu yang pertama menyentuh Al-Qur'an sebagaimana dalil-dalil yang kita tadi kita sebutkan. Yang kedua, tidak diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai hadas, baik hadas kecil atau hadas yang besar, melaksanakan sholat, sholat sunnah ataupun sholat wajib tanpa berwudu. Wahada ijma para ulama. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas baik hadas kecil ataupun hadas yang besar untuk melaksanakan toaf untuk melaksanakan toaf karena Nabi alaihi wasallam menyamakan toaf seperti seperti salat dan juga Nabi alaihi wasallam berwudu ketika melaksanakan tawaf dan Nabi alaihi wasallam melarang istrinya Aisyah radhiyallahu taala untuk melaksanakan tawaf sehingga dia dalam keadaan suci ketika Aisyah mengalami al-hayd wallahu taala a'lam Dan hal ini sebagaimana diterjih pula oleh al Allah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Beliau juga menyebutkan bahwa tidak boleh bagi mereka yang punya hadas untuk melakukan tawaf. Wallahu taala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan-pembahasan yaitu amalan-amalan yang diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadat akbar pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.